Inilah gunanya silaturahim, rasa cinta, rasa sayang antara orang Islam sesama orang Islam. Satu lagi yang meninggalkan kesan yang dalam dalam hati kita sampai di Mekah. Tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan kulit. Orang hitam terlalu hitam dari Afrika dari jana, dari Guinea, dari abisinya, Hitamnya cuma gigi saja yang kelihatan putih. Orang putih dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair. Bertemu di waktu tawaf dengan bermacam-macam rukbah tadi. Orang dari Cina, orang dari Indonesia dengan badannya yang pendek-pendek kecil-kecil dipertemukan Allah ditunjukkan oleh Tuhan kekuasaannya bagaimana dengan satu akidah bangsa yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat bersatu ke satu tempat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini padahal di dunia ini masih terdapat di negeri-negeri yang katanya sudah maju masih terdapat apa yang yang disebut apartheid pembedaan warna kulit sebagai di Afrika Selatan sampai sekarang masih saja menjadi kemelut politik baru di Zimbabwe yang baru terlepas di Rhodesia padahal di Amerika sendiri masih belum hilang di negeri yang katanya sudah sangat maju. Di Mekah tidak ada itu perbedaan kulit begitu. Orang melihat di mana-mana ada orang hitam, ada orang putih, ada orang kuning. Di dalam Masjidil Haram beberapa orang hitam dari Afrika sedang duduk membaca zikir. Saya pernah melihat membaca win entah kitab Dala Ilul Khairat entah apa kitab yang lain tiba-tiba kelihatan oleh orang Perancis yang sedang jalan juga memegang kitab itu dia juga rupanya bacaannya itu dia duduk ke tengah-tengah orang hitam-hitam tadi turut berpikir bersama-sama turut melakukan bersama-sama spontan jiwa begini tuan-tuan yang terhormat itu cuma ada dalam Islam termasuk akidah sehingga pernah di zaman Nabi sendiri Abu Zar dia bertengkar dengan Bilal Bilal itu hitam lalu disebut oleh Abu Zar ya aswad eh, hitam marah Nabi bumi katanya langit dan bumi tidak seberat itu engkau menyebut menyebut orang menghina akan orang yang menyebut hai hitam menyesal Abu Dhar dia letakkan pipinya di atas tanah injak olehmu hai Bilal injak aku sudah telanjur itu tertulis dalam kehidupan orang muslim inna akramakum indallahi atqakum kamu yang mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa kepadanya tuan-tuan, saudara-saudara, hadirin, hadirat yang mendengarkan kuliah di kaset ini. Kalau belum ke Mekah kalah dalam hati apabila betul-betul sudah ada dalam hati ini niat yang suci. Insya Allah akan saudara disampaikan oleh Tuhan. Apabila telah datang panggilan haji, moga-moga diberi Allah Ta'ala rezeki saudara bayar UNH-nya berangkat ke Mekah rasakan nyaman itu berjumpa dengan kawan dari seluruh dunia kesankan amalan itu dalam jiwa kemudian itu kembalilah ke tanah air saudara akan menjadi orang baru dalam keadaan yang begini keadaan di tanah air kita sendiri dan hati saudara pun insya Allah akan tambah lama, tambah dekat kepada masjid. Tempat menekunkan hati bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga menjadi haji yang mabrur. Menjadi sa'i yang meskur Menjadi perniagaan rohani yang tidak pernah rugi. Sekianlah. Moga-moga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته